Jin itu kalau terminologi fakih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, simbol ilingi, simbol ilingi. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. <laughs> Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, atine sampean bahasa Arab apa? Kolbun. Kolbun maknanya napa? Ati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge dikolbun. di kolbun jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge kolbu Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenar kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kaya hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nemu angis ya kaya lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jeringe kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Eh? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya bumi dua ini turunannya wis ngono Setan bejin hubungannya itu turunan apa konco pemisanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono. Mergo ora tau akad nikah-nikah wae apa apa lho setan mbek jin hubungane. Apa, Mas? Gak tau ya. Nah itu problem, problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat, nama sifat Darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan saya al-insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku sayatin insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Kayane ngaji di bodonan yo ya setan. Ada agama yo ya setan. Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillah minasyaitonir rajim terjemahannya ya. <laughs> Lha kira anginnya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu. Kayak asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga gerwono ngwakal wasu. <laughs> Nah, lah itu resiko disiplin lugat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari. Sehingga zaman Abu Jahal urip, kan Nabi nak nyelok ya Firaun, Firaun hadil ummah, Firaun umat iki yo ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih, nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Nama itu ada dua. Ada yang namanya Holabat Alihil Ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Lah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang nggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena nggak kelihatan. Kan materinya kan jin nun mudoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi Karena malam itu gelap disebut jin. Berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiah, dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiah, yaitu iblis dan turunan secara gen setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah itu kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angker rusak ya setan, wong ra ya setan, pemabuk ya setan. Wah, kowe. juga tapi ada lagomo ya setan. <laughs> gaya ngare gayane khusyuk tapi ngedel lagomo ya setan. itu yang dimaksud wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura yang mereka itu saling melengkapi saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama itu setan manusia setan jin ra iso setan jin ra iso mulak male omong setan manusia pinter di nabi tahu dita, ditamoni wong kafir wongnya cerdas mat Nah ana wedhus mati sing mateni sapa man. Nah kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. agamamu aneh mak. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. <laughs> Lha saya dinali acak cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Liali cek sikil mangkat sitok. Diangkat wis dinali. Gak angkat sitok wisan. Yo langsung goblok. Ngono jare balam merotok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora Wah, semale cerdas. Ibu setan lha iku sing disebut wakadzalika Ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din sukhurfal qawli hurufra. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sehingga jen agama iki kacau mau saking pinter-pinteran silat nopo tidak kayak presiden ya presiden nak prihatin jadi sing seneng presiden wah bagus presiden prihatin terhadap kondisi bangsa ini jadi keras seneng prihatin terus gak dijawab aneh kan bingung bingung Sebenarnya sing darani bingung ngobrol prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, coba lah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Cari sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Cari sing seneng, cari sing gedeng. Ini sing tiga cinta fasilitas jujur rembukan bareng bareng, gue bingung yo. Bener sih, <laughs> Bener sih. Hah? <laughs> Lah nah, repotnya omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah Nasa Mansur. Di kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah Nasa Mansur. Nasa Mansur itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam sing gak pati terpelajar diparani Yahudi-Yahudi. gelok wong sing mbok enut. Hukum mau digoda ganti. Mergo ini bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. E. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuri na yudfi'u nurawa diafahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. dari pada agama itu sing khusuk iso mikir sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Akhirnya dia jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. do'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bukan ngombe susu, kemudian wis tua jadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaya ngombe susu? Wis rawaya ngombe susu. Cacilik dituntun didulang. Terus suatu saat orang didulang. Terus ke darani, oh, ah, orang tuanya gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora, wis tuwa bujuk dulang. Nah, begitu juga Nasa Mansur. dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Medina boleh perang. Ya memang wayai oleh. Dulu Nabi konsolat sholat madhep Baitul Maqdis. Mungkin wayai kon sholat Baitul Maqdis setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi ingkidu muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah seles, selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap Nasa mansu itu begini. Nasa mansu itu jaring Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan nangan ngerti nak itu salah, terus dirubah. Lalu itu dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti engkau dibolak-balik, nopo? Dibolak-balik. Lalu disebut Wa idza batalna ayatan maka ana ayah terus dikai jumlah muktaridah wa wau a'lamu bima yunasil. Niku ajane wakaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gaya ketetapan hukum, terus getun atau evaluasi, kemudian dirubahlah, dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan mansuh begitu, tidak boleh. Saya Alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana. Termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi gue repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi. Allah sudah bersoning azali, nak kita akan mengalami seperti ini. Jadi nggak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya seles, selesai. Jadi acaranya nasa tuh nabang angan biasa. Waya Ramadan ya poso. Kok Ramadan entah ya usah. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya rasa perang. Jadi gue modal loh. Bar ini Medina kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal lah. Ya. Susahnya apa nganalisin nasa. Tapi cilik ya normalnya cilik digandeng. Karena itu ya. Buar no corok no. Setua gue jowo. Gandeng. Misalnya. Itu nasa mansu apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk analisis nasa mansu. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik kanjeng Nabi, nasa mansu ini Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan. Sehingga sering melakukan revisi hukum. Ya itu terus dadekno saya kulu sufaha'u minan nasi ma wallahum angkib lati mulati apa? nabo